Kita menuntut ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kita berkumpul di masjid. Kita berniat i'tikaf di dalam masjid ini. Sesungguhnya hal yang semacam ini merupakan keberuntungan yang Allah taala berikan kepada hambanya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." apabila Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada hamba tersebut pemahaman di dalam agama. Allah Ta'ala kalau ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, apakah hamba tersebut dikasih harta? Tidak. Apakah kalau Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada hambanya dan keberuntungan, diberikan dia pejabat tinggi, ataupun dia diberikan pengikut yang banyak ataupun bala tentara ataupun daripada hal-hal duniawi lainnya tidak tapi apabila Allah Ta'ala ingin memberikan kepada kebaikan kepada hambanya diberikan hamba tersebut pemahaman di dalam agama dibimbing untuk menuntut ilmu agama wa mafhumul hadis pemahaman daripada hadis ini Al-Am Masyhur beliau mengatakan bahwasanya apabila Allah ingin membuat hambanya sial, ingin membinasakan, mencelakakan hambanya, tidak ingin memberikan keberuntungan kepada hambanya, dibiarkan hamba tersebut nggak mengerti ilmu agama. Dia ngerti hal yang lain, dia ngerti perkara duniawi tapi nggak mengerti perkara agama ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mengerti tentang perkara-perkara duniawi tapi tentang akhirat buta sama sekali. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan itu mereka orang-orang ahli dunia kalau ngelihat koin emas, dia sentuh tuh koin emas dengan kukunya. Dia tahu ini timbangannya berapa. Ada bungkusan isinya uang dirham atau uang dinar, emas atau perak, dia pegang segini, dia tahu isinya berapa. Tapi tanya, syurutul wudu, syurutul wudu, apa hal-hal yang bisa membatalkan wudhu? Kagak ngerti. Tanya apa yang bisa membatalkan sholat? Kagak ngerti. Apa syarat sahnya sholat? Kagak ngerti. Nah itu sholat gak selama ini. Karena ini saudara-saudara sekalian, Al-Imam Ibn Ruslan beliau mengatakan wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khair wal ifdali. Ilmu adalah amalan yang paling tinggi nilainya. Dan amalan yang paling afdal nah itu adalah nuntut ilmu agama. Dan ilmu tersebut dalilul khair wal ifdali. Ciri orang yang beruntung diberikan ilmu agama oleh Allah Ta'ala. Hingga dikatakan yulhamuhu su'ada wa yuhramuhul ashgiya. Allah Ta'ala ilhamkan ilmu tersebut kepada orang-orang beruntung, orang sorga. Namun orang-orang yang sial terharamkan daripada ilmu tersebut. Sehingga orang yang paling berilmu adalah mereka para nabi-nabi. Dan di antara semua para nabi-nabi yang paling berilmu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dengan segala keilmuan dan pengetahuan beliau, beliau diwahyukan oleh Allah Taala wagul Rabbi zidni ilma. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya Allah tambahkan, tambahkan apa? Tambahkan saya ilmu. Sudah ilmunya banyak sampai Rasul mengatakan inna a'lamakum billah wa adzakum bihi anak. Orang yang paling berilmu di antara kalian saya, yang paling tagwa di antara kalian adalah saya kata Rasulullah. Tapi Allah taala bilang, "Qul rabbi zidni ilma." Bilang, "Ya Rabb, tambahkan saya ilmu." Sehingga Nabi Muhammad mengulang dan membaca doa tersebut dan beliau adalah orang yang paling berilmu dan orang yang paling haus akan ilmu. Nabi bilang di dalam hadis, كل يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك لي في طلع الشمس ذلك اليوم tiap hari setiap harinya kalau saya tidak bertambah ilmu ilmu agama di sini tiap hari kalau saya nggak bertambah ilmu maka berarti terbitnya matahari di hari tersebut tidak membawa keberuntungan buat saya hari yang sial kalau saya nggak nambah ilmu Tanya sama diri kita, berapa banyak hari sial kita? Walaupun kita dapat keuntungan sekian miliar, oh hari ini saya dapat uang, hari ini saya dapat harta, ini hari saya dapat kendaraan, ini hari saya dapat perusahaan, hari ini saya dapat harta miliaran. Tapi kita nggak bertambah ilmu agama, maka tidak berkah hari tersebut. Cari keberkahan di dalam ilmunya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Musa, orang yang paling berilmu pada zamannya, pernah ditanya oleh Bani Israel, Ya Musa, ini engkau ini orang alim yang kita tahu, Nabi Al-Mursal, Kalimullah. Saya mau tanya, ada gak orang yang lebih alim daripada engkau di zaman sekarang ini? Jadi Bani Israel ini kalau nanya nih macam-macam. Hmm, dari zaman dulu jangan kita umat Islam, nabinya digaduh. Nabinya digaduh. La takunu kalladzina agau Musa. Eh orang yang beriman, jangan kalian jadi seperti orang-orang yang ngegaduh Nabi Musa. Ngeganggu Nabi Musa siapa? Umatnya. Bani Israel. Hmm, ngeganggu Nabi Musa. Nabinya diganggu. Nabi Muhammad pernah diganggu oleh seseorang dengan ucapan. Sahabat sampai marah. Rasul sabar. Nabi bilang apa? Lagad rahimallah akhi Musa. Lagad bi akkar min haza. Allah merahmati saudaraku Musa. Sungguh dia udah diganggu. Lebih dahsyat dari gangguan yang saya terima. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa ditanya. Ini lebih ceramah. Tahu-tahu ditanya. Eh Musa, ada gak yang lebih alim dari ente? Maksudnya ada. Gak usah belajar sama anda. Belajar sama dia. Oh Nabi Musa dia memberitahukan apa yang dia ketahui. Tahu saya nggak ada. Tahu saya saat ini di zaman ini yang saya tahu saya nggak tahu siapa yang lebih alim dari saya. Tahu saya nggak ada manusia dalam hal ini. Maka Allah Taala mewahyukan kepada Nabi Musa bala Abdul akhir. Ada yang lebih alim dari engkau hamba kami yang namanya Khadir. Maka Nabi Musa dengar ada orang yang lebih alim dari dia. Kesempatan, saya mau nuntut ilmu. Ilmu apa lagi? Ilmu syariat dia udah tahu. Semua ilmu diajarkan kepada Nabi Musa. Hingga beliau dikenal kalimullah. Orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala. Dan berbicara langsung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalimullah. Maka Nabi Musa pengen tuntut ilmu, cari di orang. Saya mau belajar ilmu apa yang saya bisa dapat dari dia. Dia cari, dia bawa pembantunya dia yang bernama Yusha bin Nun ikut tuntut ilmu. Oh, ini pembantunya membawa bekal. Itu Nabi Musa menempuh perjalanan jauh, nggak berasa letih, nggak berasa capek. Begitu udah kelewatan tempat yang dijanjikan, baru berasa capek. Hingga beliau bilang, ah sini ada anak, lagat lagi namin safari nahaga dan Ayo, buat sini makan kita, bekal kita, kita merasa capek setelah kelewatan. Dalam pencarian yang benar, tidak merasa letih, tidak merasa lelah. Begitu juga seseorang kalau dia dalam pencarian yang betul, maka dia tidak akan merasa letih, keletihan, kesusahan, kelelahan. Selama visabilillah, nikmat, lezat. Tapi kalau udah kelewatan, udah melenceng, baru dia merasa lelah. Maka Nabi Musa ketika udah kelewatan, dia baru merasa lelah. Maka diingatkan, kelewatan. Ada satu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia pertanda yang kita cari, yang kita terlewat. Mereka balik dapetin ada satu manusia dengan sorbannya lagi tiduran di tanah bertutupan sorban sampai kepalanya. Musajja. Nabi Musa ngasih salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Sayyidina Khidir takjub. Ini saya sendirian di sini Muslim masih jarang, artinya orang yang beriman. Tahu-tahu ada orang ngasih salam, salam yang disyariatkan oleh Allah. Maka Nabi Sayyidina Khidir bertanya, "Wa anna salam fi hadzal arz. Apa iya ada orang kenal sama ucapan salam di bumi ini, di tempat ini? Bilang, "Man anda? Bilang, anak Musa." Musa Bani Israel Musanya Bani Israel yang diutus Allah kepada Bani Israel dia bilang, "Na'am." Begitu. Nabi Musa punya umat banyak. Punya pengikut banyak. Tahu kan Firaun? Kenal gak? Mudah-mudahan kita nggak kenal sama orang. Nggak mau lihat mukanya. Makhluk yang sial, yang celaka, binasa, ditenggelamkan oleh Allah Taala. Sayyidina Musa ketemu Sayyidina Khidir. Sayyidina Khidir ini ada ulama yang mengatakan kalau dia nabi. Ada ulama yang mengatakan kalau dia adalah wali al aulia. Walhasil ketika berjumpa dengan Sayyidina Khidir, dia bilang, dia nggak bilang saya Musa, nabi daripada yang mulia di antara nabi-nabi yang dikirim oleh Allah Taala, kalimullah, nggak bilang begitu. Saya ini pemimpin dari Israel. Ente punya ilmu katanya, ayo ajarin yang ente punya. Nggak bilang begitu. Tapi Nabi Musa bilang, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta? Boleh gak saya ngikut sama engkau? Saya mau ngikut. Kali-kali ada ilmu yang bisa saya ambil. Kali-kali engkau mau menuangkan sedikit dari ilmumu, petunjukmu kepada saya. Begitu. Orang kalau menuntut ilmu bukan, hei ajarin saya. Enggak ada. Enggak bilang, Hati-hati kalau nggak ngajarin saya. Fir'aun aja tenggelam, apalagi lu. Enggak begitu. Akan tetapi Sayyidina Musa ngajarin kepada kita syuf adab di dalam di dalam menuntut ilmu. Bagaimana adabnya? Semangatnya Nabi Musa. Hingga akhirnya melakukan perjalanan bersama Sayyidina Khidir. Ini Yusuf bin Nun disuruh pulang dah. Kemudian ngikut bersama Sayyidina Khidir. Kemanapun dia ngikut. Dengan syarat, lu sabar. Apapun yang kamu ngelihat saya, pokoknya jangan nanya macam-macam. Sampai ntar saya yang jelasin. Sampai akhirnya itu kejadian yang perahu dilobangin. Satu, Nabi Musa nanya, kok ente lobangin? Terus yang satu lagi ketemu anak kecil. Wah lucu nih anak, pinter nih anak. Tahu-tahu lehernya dipelintir, mati. Nabi Musa ngeliat begitu terkejut. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ini anak belum ada dosa, kok ente bunuh? Nah, kan anda udah bilang, ente jangan nanya. Sampai akhirnya melihat tembok udah mau rubuh, diluruskan, diperbaiki. Ya. Sampai semuanya itu hingga akhir apa yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Tiga kejadian tersebut. Yang pertama, yang kedua, nggak sengaja Nabi Musa nanyanya itu karena apa namanya kaget, terkejut. Yang pertama lupa, yang kedua melihat anak dibunuh karena kaget terkejut nanya. Yang ketiga emang Nabi Musa sengaja nanya. Bilang ya ini nggak cocok kelihatannya begini lain ilmunya lain sama ilmunya kita. Maksudnya bukan berbeda lah bukan berbeda apa-apa tetapi ini ada Sayyidina Khidir bilang kepada Nabi Musa, ya Musa, engkau berada diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu yang saya nggak diberikan. Dan saya diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu yang kau nggak diberikan. Berbeda pandangan kita akan sesuatu, engkau punya pandangan berbeda, saya punya pandangan berbeda. Kita mau kuasain segala-galanya, nggak bisa. Ini fadlullah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah taala mau nunjukkan kepada Nabi Musa betapa luasnya ilmu. Nah, kita cari daripada ilmu tersebut. Sesungguhnya, tahu gak siapa orang yang paling nyesal besok di hari kiamat? Orang yang paling nyesel apa yang kalah nggak jadi oh saya nggak jadi caleg. Oh saya nggak jadi camat. Oh saya nggak jadi lurah. Oh saya nggak berhasil jadi gubernur. Ah saya nggak jadi presiden. Ah saya nggak jadi pejabat. Bukan itu orang yang paling besar penyesalannya hari kiamat. Tapi orang yang paling nyesel besok di hari kiamat, asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu ayyatlubal ilma walam yatlubhu. Orang yang paling dahsyat penyesalannya besok hari kiamat, orang yang diberikan segala kemampuan, dia bisa nuntut ilmu. Bisa hadir, bisa ngaji, bisa hadir pengajian, tapi dia nggak ngaji. Dia nggak hadir, dia nggak nuntut ilmu. Ini orang yang paling menyesal besok hari kiamat. Besok hari kiamat dia lihat dia ya, si fulan berangkat, dia hadir, dia ngaji, dapat kedudukan tinggi. Saya sekali absen, nggak dapat kedudukan tersebut. Rugi. Sial, ini orang yang paling nyesel. Sampai ulama bilang, kalau seandainya orang yang udah meninggal dunia, mereka diizinkan oleh Allah untuk kembali ke dunia. Nggak mungkin. Tapi katakanlah andai mereka bisa balik ke dunia, kira-kira apa yang mereka lakukan? Dikasih beberapa menit atau beberapa jam balik ke dunia, mereka udah tahu apa yang paling menguntungkan, apa yang paling merugikan. Mereka udah tahu hakikat di sana. Mereka udah sadar Kira-kira kalau mereka bisa balik ke dunia apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mau cari harta? Apakah mereka mau nyalon lagi? Apakah mereka mau kawin? Apakah mereka mau ngumpulin harta? Oh saya belum beli motor. Saya mati belum beli mobil. Saya mati belum ngawinin. Saya mati belum beli rumah. Mereka kalau bisa balik dunia nggak ngurusin begituan. Kalau mereka bisa balik di dunia, pertama yang mereka lakukan, yang paling mereka incer, hadir majelis hadir pengajian, nuntut ilmu agama, itu yang bakal mereka lakukan. Kenapa? Pahalanya gede banget. Tahu gak pahalanya majelis itu kayak bagaimana? Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi itu beliau 100 tahun yang lalu itu punya majelis siang, malam di kota Sewun. Majelisnya makmur, penuh dihadiri oleh orang-orang. Ada yang majelis Senin dia. Wah ini termasuk nih majelis Senin kita nih berkah daripada majelisnya Al Habib Ali. Sebab Al Habib Ali punya majelis Senin sore. Wah ini termasuk ini satu Isnain yang ditaksis dibuat, dibentuk oleh Habib Umar itu biar nyambung ke majelis yang disusun oleh para salafus saleh. Di Karim Al-Imam Ali bin Abdullah bin Syihabuddin itu pun juga ada majelis maulid Senin Maghrib sampai Isya. Senin malam Selasa. Biar nyambung berkahnya. Tuan Habib Umar juga dia bikin majelis yang semacam ini di Karim. Sehabis Isya, habis maulid, disuruh bikin majelis semacam ini sampai Al Habib Umar Al Habib Masyur bilang kepada saya waktu itu Habib Mundir juga ada dekat kita. Dia bilang, waktu kita masih pada nuntut ilmu di Hadramaut, harapan saya mudah-mudahan ini kalian udah lihat jal Jalsatul Isnin, Majelis Senin seperti apa? Harapan saya insya Allah Allah Ta'ala lahirkan banyak majelis-majelis Senin. Jalsatul Isnin bukan cuma satu, ada banyak. Sehingga Al-Habib Mundur terinspirasi, ayo jalankan ini dan disemangati oleh Al-Habib Umar dan berkembang pesat hingga seperti ini. Di Jawa Timur pun ada, di beberapa tempat pun ada. Semua adalah berkah daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin untuk menyebarkan daripada ilmu agama ini. Nah itu Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsi dia punya majelis luar biasa. Ada satu orang wali minal aulia salihin mimpi memimpikan orang-orang yang sudah meninggal dunia di alam barzakh sana. Ditanya, bagaimana keadaan kalian setelah wafat di alam barzakh? Maka dijawab Alhamdulillah kita berada dalam kedamaian, dalam kekayaan tiap saat, tiap waktu. Selalu kita dapat kiriman yang banyak yang kita dapatkan dari majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Orang hidup bikin majelis, yang mati dapat manfaat. Ini bikin majelis kirimannya meluber, bukan cuma buat yang hidup doang, sampai yang udah wafat, yang meninggal dunia, kedapatan berkah, kebagian berkah daripada majelis yang mulia tersebut. Sehingga Tahu nih pahala kita hadir majelis kayak begini per orang. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hudur majlis ilmin khairun min salati al rak'ah, wa min iyadati al marid, wa min huduri al jenazah." Engkau hadir satu majelis ilmu, satu majelis, pahalanya lebih baik, lebih besar daripada sholat sunnah seribu rakaat ditambah dengan menjenguk seribu orang sakit, ditambah dengan menghadiri seribu jenazah. Siapa di sini yang udah pernah hadir seribu jenazah? Ngurusin, nguburin seribu jenazah. Masya Allah, kalau Habib Hud Anda percaya. <laughs> Oke. Akan tetapi, siapa orang yang satu hari atau dalam satu minggu hadir seribu jenazah? Masya Allah. Nggak ketemu. Siapa orang yang dalam satu hari dia menjenguk seribu orang sakit. Dokter juga kagak. Siapa yang hari ini kita di antara kita sholat seribu rakaat? Silakan, monggo duduk di sini. Ganti tempat. Siapa? Namun pahala hadir satu majelis ilmu pahalanya bukan sama tapi lebih baik kalau Salat sunnah seribu rakaat digabungkan dengan pahala, menjenguk seribu orang sakit digabungkan dengan pahala, ngurusin seribu jenazah itu digabungkan semuanya pahalanya. Hadir satu majelis lebih baik daripada itu semua. Pahalanya lebih besar. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. kelas lagi nih, kalau malam Selasa nih jalan satu lesnya kita hadir di dalam masjid, masjid berkah, masjid Munawwar, dimasukin oleh para aulia, para ulama, orang-orang besar, dari zaman dulu alhamdulillah tetap makmur ini masjid. Insya Allah berkat doanya mereka tuh keberkahan para aulia ini masjid tetap makmur sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu disebutkan di dalam hadis Man raha au ghada, man ghada au raha ila masjidin liyata'allama baban min al-ilm au liyu'allimahu in sarafa bihajjatin wa umrah tamatain tamatain tamatain. Barang siapa yang berjalan menuju masjid pada pagi hari ataupun pada sore hari. Tujuannya satu ke masjid. Untuk ngajarin ilmu agama, satu bahasan ilmu. Atau untuk belajar satu bahasan ilmu. Dia pulang dari masjid dapat besek. Ada yang besek dari manusia, sebentar habis. Bahkan habis di tempat. Tapi ini besek dari Allah Ta'ala semua kebagian. Apa besek dari Allah Ta'ala? semua yang hadir ke masjid tujuannya untuk ilmu, untuk belajar atau mengajar ilmu satu bahasan ilmu agama, pulang membawa pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah. Orang sekarang kalau mau pergi haji berapa? Berapa mau pergi haji? Hah? 90? 70? Masya Allah. Kalau ngikut yang murahan ikut pemerintah 40, 35 juta, 40. Kapan berangkatnya? 20 tahun lagi. Tapi kita nih hajar sini, biar kata kita belum bisa pergi haji, baru nabung dikit-dikit. Tapi pahalanya udah kita dapatkan insya Allah. Pulang ke rumah nih kita ketemu orang haji mabrur, sa'i gamma zammaghfur, tijarah, lam tabur. Betul, Alhamdulillah, haji tetap wajib. Ntar kapan kita ada kemampuan, tetap kita wajib pergi haji. Tapi paling tidak pahalanya bisa kita dapatkan saat ini. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus juga ini kita nuntut ilmu, biar jelas asal usulnya. Oh pengajian, hadir pengajian. Tunggu dulu, pengajian banyak, pilih-pilih pengajian. Yang sanatnya nyambung, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ibn Sirin beliau mengatakan, Inna hadzal ilma dinun fal yanzur ahadukum amman ya'khudhu dina. Ilmu ini nih adalah agama. Lihat-lihat dari mana kita belajar agama kita. Sumbernya dari mana? Jelas kah? Ada rantaiannya kah? Gurunya siapa? Fulan. Fulan berguru sama siapa? Berguru sama Fulan. Terus ada silsilahnya. Tapi kalau kita, oh asal ketemu aja, oh ada ustaz, ayo dan ngikut. Nggak tahu diselidikin berguru sama siapa? Chicago. Berbur, berguru di Chicago. Gurunya itu siapa? Beneran, ada orang belajar sejarah Islam dari Yahudi. Siapa dosennya? Yahudi. Siapa dosennya? Nasrani. Betul, ini kejadian seperti itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu yang manfaat? apabila dia tidak teliti siapa gurunya dia. Laulat sanad lagala man syaa bima Kalau bukan karena keberadaan sanad, maka rantai keilmuan orang bakal ngomong semaunya. Fulan bilang begitu. Walau aku sanatnya siapa? Ente dengar dari mana? Nyambung. Tapi harus ada asal usulnya, mata rantainya. Sehingga Sanat tersebut merupakan khususiyah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa wasallam. Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad ketika menyebutkan tentang keilmuan daripada para awliya wassalihin, daripada ulama, dari Sada Al-Bahali, beliau mengatakan di dalam syair beliau, di dalam hikmah dan untayan mutiara beliau, bahwasanya musal musalsalatun anhum asanidu akhzihim إلى خير محمود وأشرف حمادي hammadi يتلقى عن أبيه وهكذا فيا لك من آباء كرام وأحفادي bersambung silsilah sanad mereka dari ayah ngambil dari ayahnya dari kakeknya dari guru dari gurunya terus nyambung sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Demikian luhur, demikian mulia. Itu sanad tersebut. Nah kita Alhamdulillah. Keilmuan dan ajaran ahli sunnah wal jamaah di bumi Indonesia ini nyambung sanadnya. Dari ulama-ulama besar terus nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minal mutaakhirin Al Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf nyambung terus sanadnya kepada para ulama Kemudian juga sebelumnya lagi Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Wal-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Wal-Jad Al-Habib Salim bin Abdul Junan terus nyambung yang mana mayoritas ulama Jakarta berguru kepada mereka. Wal-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas kakeknya Al-Habib Hud Wal-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad wa fulan wa fulan wa fulan berapa banyak tuh yang mana semuanya itu punya mata rantai yang nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas asal usulnya mengambil sanad pemahamannya tuh nyambung kalau kagak ntar salah sasaran penyakitnya orang sekarang nih dua kalau kagak dia kagak ngaji nggak belajar nggak nuntut ilmu emang bodoh sehingga dia bisa dibodohin atau yang kedua bukan nggak ngaji, ngaji cuma salah ngaji, salah guru, salah ustad, keluar dari pengajian udah bisa ngafirin orang, udah bisa syirikin orang, udah bisa membedakan orang, udah bisa ngatain orang. Kita hadir pengajian, pulang, yang tadinya takabur jadi tawabu, yang tadinya tidak istigamah pulang makin istigamah. Yang tadinya durhaka jadi bakti. Yang tadinya mutusin silaturahmi jadi nyambung silaturahmi. Yang tadinya khianat jadi amanat. Yang tadinya dengki jadi cinta. Yang tadinya membenci sesama muslim jadi mencintai sesama muslim. Itu ilmu yang benar. Bukan hadir majlis. tadinya nggak benci sama orang jadi benci kepada orang. Jadi benci sama sahabat Nabi, jadi benci sama keluarga Nabi, jadi benci kepada para awliya wa salihin. Bukan itu ilmu tuh al hilim yahtifu bil amal. Wa aja bahwa illa rahal. Ilmu tuh ngajak orang untuk beramal. Kalau ente sautin tuh ilmu tetap ada berkah, kalau enggak dia jalan tuh ilmu. Berkahnya jalan, nurnya jalan. Ilmu ngajak orang kepada istigamah. Al-ilmu bil amali yazku وبالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال العلم خشية كله يعرف بذاك أهله ilmu itu dengan pengamalan bukan dengan orasi bukan dengan oh pandai berpidato pandai berorasi oh ulama nih oh Hitler juga bisa kayak begitu ilmu bukan dengan orasi tapi dengan pengamalan ilmu adalah dengan Al-ahwal, al-hal. Dengan sikap. Oh sikapnya, akhlaknya, santunnya, istiqomahnya dia. Begitu. Bukan dengan banyak berjidal. Bukan dengan banyak berdebat. Ilmu mencerminkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Mau tahu orang yang berilmu, innama yakshallaha min ibadihil ulama. untuk orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Kita cari ilmu kayak begini. Jangan sampai salah ngaji. Salah ngaji fatal. Kagak ngaji juga fatal. Tapi yang lebih fatal lagi itu kalau orang salah ngaji, nah itu udah susah dibenerinnya. Dia udah menganggap diri saya udah punya ilmu, saya benar, udah. Yang lain salah. Kalau yang ini tahu diri, iya saya belum belajar, saya emang bodoh, ajarin saya. Masih mendingan. Orang bodoh kalau dia nggak mau nuntut ilmu, dikatakan oleh para ulama bahwasanya lah tablughul a'da'u min jahil ma yablughul jahilu min nafsih. Musuh tidak akan mampu membahayakan si bodoh sebagaimana si bodoh dia mencelakakan dan membahayakan dirinya sendiri. Jadi orang kalau dia bodoh, ente nggak demen sama tuh orang, biarin aja ntar juga dibinasa sendiri. Ada aja ulah yang dia bikin, ada aja kebodohan yang dia bikin yang bakal mencelakakan dirinya sendiri. Punya musuh orang bodoh, biarin. Begitu. Sebab dia yang akan membinasakan, mencelakakan dirinya sendiri. Nah kita tuntut ilmu, dekat sama ulama, hadir majelis, almar umin jalisih. Orang itu dilihat dari teman duduknya. Yang dekat sama ahli ilmu, dapat ilmu. Cuma jangan dijual ahli ilmu. Wah ada ulama, kita jual dah ulama. Tahu gak Nabi Musa Pernah ada satu orang ngaji sama Nabi Musa. Nuntut ilmu sama Nabi Musa belajar lama. Sampai udah begitu. Jadi dah. Ngajar sana. Kalau ketemu orang Musa bilang begini. Musa bilang begitu. Musa kalimullah bilang begini. Pokoknya dia jual namanya Nabi Musa. Sampai akhirnya nggak kedengaran lagi kabar berita orang tersebut. Tiap kali ada orang datang, Nabi Musa tanya, ah Kenal gak sama teman kita si Fulan? Bilang gak kenal. Gak kenal. Saya kenal, cuma lama gak ketemu. Ada orang lain datang lagi, ya, engkau kenal sama si Fulan yang dulu biasa sama kita di sini. Mana dia? Dia bilang, saya juga udah lama gak ketemu. Sampai akhirnya ada satu orang datang, di tangannya ada tali. Itu tali terkait dengan seekor babi. Akhirnya Nabi Musa ketemu, ah, engkau pasti kenal nih. Teman kita si Fulan yang dulu ngaji di sini. Mana dia? Saya nyari-nyari lama nggak ketemu. Saya tanya orang nggak ada orang yang ketemu sama dia. Ya, kalimullah. Wahai Nabi Allah. Fulan temanmu, teman kita tuh tahu di mana dia? Hadal khinzir. Ini dia. Ini babi adalah fulan. Nabi Musa terkejut. Ya Rob kok murid saya dirubah jadi seperti ini? Bilang, ya Allah, kenapa? Ini orang bisa dirubah seperti ini. Saya mau tanya, tolong kembalikan dia menjadi seperti semula. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, Wahai Musa, kalau engkau minta saya dengan permintaan para nabi-nabi, minta saya kembalikan dia menjadi seperti semula, saya nggak bakal kabulkan, nggak bakal saya kembalikan seperti semula. Saya udah murka sama dia. Tapi kalau engkau mau tanya, kenapa dia sampai saya rubah menjadi babi ini? Saya kasih tahu. Dia bilang apa ya Rob? Kenapa? dia menjual akhiratnya demi meraih dunia. Nah ini hukumannya dari Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamat iyadu billahi min dalik. Nah karenanya saudara-saudara sekalian istiqamahlah kita di dalam mencari ilmunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kita wafat dalam hal yang seperti ini dalam ikhlas tulus menuntut ilmu Nabi Muhammad man mata wa huwa yatlubul ilma fabainahu wa bainal anbiya darajatan wahidah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan nuntut ilmu, nuntut ilmu yang dia cari karena Allah, untuk Allah, maka dia meninggal dalam keadaan tersebut antara dia dengan para nabi-nabi satu derajat. Selisih antara dia dengan para nabi-nabi satu derajat. Itu di antara para ulama yang terdahulu. Kalau udah berasa ajalnya mau datang, itu dia bilang, ayo coba baca kitab, saya mau dengarkan dibacakan kitab. Hingga meninggal kitab lagi dibacain depan dia. Di antara mereka yang sampai bilang coba itu kitab dekatkan ke saya, saya mau baca sendiri. Ditaruh di dadanya hingga dia meninggal dunia, itu kitab dipeluk di dadanya. Di antaranya adalah guru kami Al Habib Muhammad Sa'ad bin Ali Al Idrus yang meninggal dunia lagi meluk kitab Ihya Ulumuddin. Radhiyallahu anhu arba. Lagi murajaah, lagi ngulang kitab Ihya Ulumuddin, meninggal itu kitab di atas dadanya. Rahimahullah. Wal Imam Abdullah bin Alul Haddad meninggal meninggal dunia. Muridnya Imam Ahmad bin Zain lagi baca kitab daripada kitab Muwatta Imam Malik. Saat beliau meninggal dunia. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wah ini mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Ini para ulama makin hari makin banyak yang meninggal dunia, makin pergi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan afiat kepada para ulama-ulama yang ada belakangan belum lama meninggal dunia Beberapa hari yang lalu biasanya Al-Habib Umar, Imam Masjid Ba'ali, Al-Habib Hamid bin Muhammad bin Hamid Ba'alwi. Kalau ke Jakarta biasanya hadir di majelis ini. Itu beliau pun juga baru saja beberapa hari yang lalu meninggal dunia Imam Masjid Ba'alwi. Itu mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau. Dan juga belum lama lagi meninggal dunia uh, Yusuf Hamdani daripada salah orang sepuh, di wilayah ini mudah-mudahan Allah taala angkat derajat beliau dan Allah taala lapangkan kuburan beliau dan mudah-mudahan Allah taala memberikan afiat kepada kita sekalian dan sebelum kita tutup majelis ini kita minta kepada Allah Hud untuk membacakan talqin zikir kemudian juga diiringi dengan tahlil kemudian Fatihah setelah itu kita sama-sama sholat jenazah untuk uh, kita menyolatkan daripada orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut.